Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih AA. Saya banyak ditemenin, banyak belajar. Banyaklah idiom-idiom, nasihat-nasihat yang sampai sekarang masih kepake. Termasuk ketika di Twitter kalem itu sebenarnya nggak asli saya, itu asli dari AA. Jadi kebayang aja gitu wajah beliau kebayang. Alhamdulillah. Tidak reaktif, itulah yang diajarkan oleh beliau juga dan itu membuat saya merasa ada AA di samping. Dengan izin Allah saya alhamdulillah bisa ada di sini bahkan bisa belajar dengan Pak Menteri tadi sedikit dengan Habibuna dan kiai kita Kiai Baharun mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan mudah-mudahan Darat Tauhid insya Allah tahun depan bisa ada universitas Darat Tauhid UDT bukan universitas desa tertinggal ya tapi universitas Tauhid insya Allah mudah-mudahan ya, impian dulu kita taruh di depan kemudian kita kejar saya AA dan teman-teman dari Tauhid teringat hadis bahwa Allah akan mengangkat derajat ya. Bihadal Quran akwaman. Allah akan mengangkat derajat kita semua dengan Al-Quran. Wa tahu akharin. Dan Allah akan kemudian mencampakkan, menjatuhkan, menghinakan yang lain juga dengan Quran. Artinya siapa aja yang ngopeni Quran, yang merhatiin Quran, dia baca Quran, ayatnya, terjemahannya, kemudian dia perhatikan, dia tadaburi, dia kejar sana sini guru-guru tafsir, guru-guru ngaji. Apalagi dia kemudian mau bantu mendakwahkan. Dia syiarkan, dia bantu orang-orang lain mengenal huruf, nyambungin huruf, melancarkan bacaan sampai kemudian dia menjadi amil, menjadi orang yang mengamalkan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan maka insya Allah dia akan naik derajatnya. Maka bila individu-individu di dalam satu negeri, satu kaum, mulai dari tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, camatan, kabupaten, kota madya, provinsi, bahkan sampai cerita alam ini semesta, bukan cuma negeri, Semuanya gitu ya, serentak ngopaini Quran itu. Karena sekarang yang masuk akal ya apa saja yang masuk akal coba kita kerjain gitu ya. Dari sudut saya gitu ya, coba kita Quran lah. Kita nggak usah mikirin barangkali terlalu pusing tentang lawan-lawan kita. Terus kita pikirin Quran. Ayo kita ademin, nanti Allah akan bekerja dengan cara-caranya yang menurut AA misterius, ajaib. Dan saya ngalamin sendiri, mudah-mudahan ini dengan izin Allah tidak termasuk ria, tidak termasuk sum'ah. Targiban linnasi fil tidak mendorong orang untuk kemudian melakukan suatu perbuatan baik. Benar. Begitu kita nempel sama Quran, Allah subhanallah, naik kita. Gitu. Salah satu alasan misalkan kenapa sholat-sholat sunnah kalau saudara banyakin maka saudara juga akan naik derajatnya. Karena di dalam sholat kita baca Quran. Setidak-tidaknya kita baca Al-Fatihah. Saya dulu punya kebiasaan yang kebiasaan itu kemudian dibagi kepada sebanyak-banyak teman yang mau menolong. Coba deh operasi kontrakan. Operasi kontra kontrakan. Ketuk pintunya. Seperti jamaah tablik mengetuk pintu-pintu orang. Tanya dia. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Gitu. Buka pintunya. Nyari siapa pak? Enggak mau nanya aja. Ada Quran di sini. Gitu. Oh iya ya, nggak ada eh. Gitu. Nah, kalau nggak ada kemudian baru tauhid, Lalu Quran, teman-teman yang lain, disitulah peluangnya. Kasih Quran. Ngobrol gitu, kalau emang bisa masuk, masuk. Kalau nggak bisa di teras, ya kayak jemaah tablik gitu. Ayo gitu. Tanya sama dia, udah bayaran belum kontrakan? Alhamdulillah sudah gitu. Mau nggak kontrakan ini bisa kebeli? Wah mau banget. Siapa yang mau minjemin? Enggak, enggak pakai minjem. Ini Quran dibaca aja. Dibaca aja. Setiap baca selembar doa. Baca selembar doa. Baca selembar doa. Bisa kebeli gitu nanti kontrakan? Bisa. Masa sih? Coba dulu. Ya, ini alamat saya ya. Saya di DT Cipaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lima anggota keluarganya kita taruh Quran lima di situ. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama beliau dan keluarganya. Biasanya gitu ya, pengalaman saya gitu ah, dengan dakwah bilhal gitu sambil nasihatin sedikit sih kan kadang-kadang nasihat nggak perlu banyak kata A dari hati gitu. Itu ya 6, 7, 8, 9 bulan ada orang datang ke Darut Tauhid Cipaku, ke Darul Quran atau ke lembaga-lembaga mana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Eh, kebetulan ada kita. Eh, apa kabar? Baik. Masih ingat enggak? uh, lupa pak ih yang di WC dulu oh, <laughs> di WC mana saya yang dikontrakan itu loh panjenengan datang itu loh oh iya gimana pak kabarnya sehat ya alhamdulillah eh kau nggak alhamdulillah saya sekarang punya itu kontrakan itu alhamdulillah bapak bisa beli itu nggak beli nah, kok bisa ada pemilik baru. Saya disuruh ngasih apa eh, ngambil-ngambilin uang. Nah belakangan ada yang nanya mas saya begini. Itu testimoni testimoni itu pada bener nggak sih gitu? Apa itu rekaannya Ustadz doang? Aduh, begini ya. Kami kami ini insya Allah masih nggak lupa kalau kami ini Ustadz. Insya Allah kalau bukan untuk pengetahuan dan tambahan ilmu ya Buat apa kita memberitakan satu kabar yang bohong hanya untuk membuat orang menjadi terhidayahi. Bahwa tidak plek-plek-plek ya namanya juga cerita gitu. Di situ mungkin saya meminta maaf bila kemudian testimoninya memang terdengar kadang-kadang supaya uh, masuk. Tapi insya Allah based on true story-nya itu terlalu banyak di urusan dakwah ini bicara sedekah, bisa salat malam, bicara Quran, bicara birrul walidain. Bahkan ukukul walidain, orang-orang yang kemudian durhaka sama orang tuanya, itu berserakan cerita itu. Ada orang-orang yang tidak sanggup bercerita, ada orang-orang yang sanggup menceritakan ulang. Saya alhamdulillah dapat dengan izin Allah kemampuan untuk menceritakan ulang. Kisah-kisah seperti ini banyak tidak? Banyak. Bahkan diantaranya gitu ya, saya pribadi gitu. Sebenarnya ya Bapak Ibu semua ya, apalagi yang punya istri. Coba tuh, tengah malam menjelang subuh. Sholat ya, habis sholat malam. Istri buka Quran, Bapak buka Quran. Ayo baca seayat-seayat. Ini rumah nih masih masih ngontrak nih. Sepeta kamar juga cuma satu, alhamdulillah. Tapi diisi sama dua tiga anak di kamar kecil itu, di ruang tamu kecil itu yang bertumpuk di situ sofa, ada motor juga, ada macam-macam. Di situ tuh ibu bapak memulai mengangkat derajat ibu bapak sendiri dengan Quran. Coba dek buka Quran begitu nih kata si suami. Buka Quran. Ayo baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istri baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ya yang suami istri, pernah nggak yang begini? Kalau belum lakuin. Waduh, itu setahun aja Ji, ente bisa jadi muzaki itu. Itu nyampe Mekah. Setahun aja begini istiqomah, utang insya Allah. Insya Allah Allah tambahin. Biar jangan cepat-cepat menyelesaikan Qurannya terus gitu. Insya Allah. Yang pada pengen S1, pengen S2, susah, nggak ada ide, susah, nggak ada apa namanya gagasan, susah, begini susah, begitu udah pakai Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Istri, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت استري وإذا الجبال سيرت جعجل جاجل جعجل Besoknya susah banget katanya bulan puasa ini barang pada naik. Udah nggak usah dipikir. Pikirin Quran aja udah. Pikirin sholat nanti di mana. Pikirin pagi-pagi duha apa enggak. Pikirin ntar malam mau nyaur apa enggak, mau bangun apa. Itu aja dipikirin. Wa istri wa وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت الله Apalagi kalau bininya dua. Berkah banyak. Satu-satu gitu kan. Nah, nah, ada lima anak, enam. Sama kita enam. Ntar lu, mic jauhin dulu nih. Ya gue udah omelin. Bener loh, mau jajal coba. Ente kan jajal, bener jajal, asli jajal. Nggak punya kerjaan, coba jangan nyari kerjaan. Biar aja Quran yang ngangkat derajat ente pada. Kan kita kalau dipanggil hina banget. Oh dipanggil hina banget. Kita ya interview hina loh. Emang nggak hina tuh di interview? Dodo. Udah dua jam, oh maaf nggak jadi. Waduh. Lah kalau mau mulia, dekat sama yang mulia kan begitu. Quran itu kan disebut Al-Karim. Al-Quran, Al-Karim. Kalau kemudian kita dekat sama Quran, kita jadi mulia. Kerjaan yang nyari-nyari kita. Allah. Minjem duit. Wah, aduh hina bener betul, Beb. Hina. Gimana caranya supaya kita nggak minjem duit? Duit yang datang sama kita. Oh, udah ini Quran. Apa ini Quran. Gak bisa belajar, gak bisa ngajar. Ya udah. Rapin tikernya aja. Susun lekarnya aja. Tungguin orang yang pada ngaji. Begitu rapi, kita rapiin lagi. Itu juga bisa ngangkat derajat, benar. Apalagi ini kalau kemudian kita mau masuk ke ayatnya. Buka-buka gitu Quran. Uh, ada surah yang bagus nih. Surah Yusuf. Wah, dilihat subhanallah. Jadi ingat Yusuf Mansur. Pegang, siapin kertasnya, siapin pulpennya, Baca bukan cuman baca, tapi baca nulis. Baca berikut tadaburnya. Kita baca nih. Misal surah Yusuf. Alif Lam Ra. Jangan langsung langsam ke ayat berikutnya. Tapi tulis dulu. Oh, surat Yusuf diawali dengan alif lam ra. Ada berapa ya surat-surat yang awalnya dengan huruf-huruf yang kayak begini. Kebet-kebet. Oh ada Yasin. Tulis. Oh ada Toha. Oh ada Hamim. Alif Lamim ada dua. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran. Oh ada Ain Sin Kof. Oh ada Kafa. Kenapa Kafa ya Ain Sot lima? Ya, tulis terus. Kelihatannya nggak nyambung tuh sama utang kita yang nggak nyambung. Kelihatannya nggak nyambung sama jodoh yang kita pengenin nggak nyambung. Kelihatannya nggak nyambung sama anak yang lagi kita rindukan. Kelihatannya nggak nyambung sama rumah yang lagi kita idamkan. Kelihatannya nggak nyambung sama tanah suci. Tapi yang punya Quran yang akan nyambungin semuanya. Yang punya Quran yang akan nyambungin semuanya. Selesai kebat kebat kebat kedet, selesai tulis tulis tulis tulis, maju ke ayat berikutnya. تلك ayatul kitabil mubin eh tadi perasaan baca hakim ini kenapa mubin karena nggak ngerti cara nulisnya gampang tanda tanya aja yang gede dang maju aja lagi dulu inna an anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dalam berbahasa Arab. Kita tulis tuh, kenapa ya berbahasa Arab? Kenapa harus bahasa Arab? Ada ribuan bahasa, mungkin juga ratusan ribu bahasa di dunia ini. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Pada saat itu mungkin kita nggak tahu jawabannya, nggak penting. Yang penting kita catatnya dulu. Baca, catat, baca, catat, baca, catat. la'allakum taqilun. Apa ya hubungannya antara Quran terus bahasa Arab sama supaya kita ngerti? Adakah hubungannya? Cari garis miring begini. Nanti kalau ke, kalau kemudian teman-teman menikmati itu bukunya bisa segini tuh. Tulisan teman-teman sendiri. Dan Quran itu Masya Allah. Lagi ngopeni surat Yusuf, ada teman datang. Assalamualaikum, salam. Udah baca buku ini belum? Ternyata sejarah Nabi Yusuf. Ada aja yang begitu-gitunya tuh. Oh, kalau udah datang yang begitu tuh, tuh tanda-tanda tuh. Bener-bener bakal naik derajat insya Allah. Coba dah. OB diakrapin nama Quran, nanti jadi kepala OB. Habis jadi kepala OB, neng, pindah di dikursusin akunting jadi akuntan. Khusus akuntan dia terusin lagi setiap 30 juz balik lagi juz satu terus langsung 30 juz balik lagi terus balik lagi tanpa sadar dia udah jadi kepala staf keuangan 6, 7, 8 tahun berikutnya Masya Allah udah jadi direksi 12 tahun kemudian memiliki sendiri perusahaan 14, 15 tahun kemudian datang ujian siklus dang ujian turun lagi apa-apa mulai aja lagi Terus begitu. Openi Quran. Betul, openi Quran. Kenapa harus diapal? Emang ada kewajiban? Bukan. Kalau diapal itu kan ya kita di motor bisa ngaji begitu. Motor, di busway, di kereta. Lagi dorong gerobak es, lagi dorong gerobak ketoprak, lagi dorong gerobak nasi goreng sambil kita talar. Kita kemudian murojaah apa yang kita hafal. Mantap kan? Tukang nasi goreng. Allahu Akbar. sambil dorong gitu Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna bima awhayna ilaika hadzal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين Saya kenal beberapa tahun yang lalu ketika kita memulai gerakan hafal Quran ada seorang tukang nasi goreng udah tujuh juz saat tahun itu aja saya lagi promo dengan izin Allah tujuh juz nggak tahu nih sekarang mungkin udah selesai Kerjaan dia ngapalin satu ayat, kemudian dia tulis, bukan sebagai jimat, tapi dia tulis di gerobaknya. Supaya apa? Supaya dia merojaah sambil jalan, sambil dagang. Nanti tulisan itu berganti dan berganti dan berganti. Satu tahun dapat tujuh juz. Allahu Akbar. Bila empat tahun yang lalu ketika one day one ayat digulirkan. Dua tahun yang lalu one day one juz juga digulirkan. Dan dia tidak berhenti. Saya yakin. Apalagi syarat dan ketentuannya berlaku. Dia tidak berzina, dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak meninggalkan salat. Dia hormat sama orang tuanya. Sayang sama tetangga-tetangga kanan kirinya. dia haramkan itu orang-orang. Ya diharamkan keluarganya. Nah, sanak familinya. Anak keturunan dari arah harta yang haram. Kayaknya dia udah punya tiga empat cabang itu nasi goreng. Kenapa? Inna Allah yarfa'u bihadal Qur'ani aqwaman wa yadau akharin. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat. Mbak-mbak yang dirahmati Allah yang nggak punya jodoh, udah selesai. Pegang Quran aja udah. Pegang Quran aja. Ngaji aja udah. Bilang sama Allah minta hadiah supaya dia datangin jodohnya. Insya Allah. Allah bakal datangin jodoh yang terbaik yang saleh. Buat yang laki-laki yang salehah insya Allah. Besok tidak sendirian, dia akan berdua dengan suaminya. Besok dia tidak sendirian, akan berdua dengan istrinya. Hajar terus baca, punya anak tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, belas anaknya. Eh berkah loh, itu kan berkah juga naik derajatnya. Masya Allah betul. Lagi ngebangun rumah, coba jajal tidak pakai duit tapi pakai Quran. Pakai Quran. Di mana tembok yang lagi mau diaci? Di mana tembok yang lagi mau dicat? Di situ ngajinya. Di situ ngajinya. Sambil nyender ke tembok. Di tembok yang belum rapi nih anak teh nyender. Ambil ngaji aja udah. Apa yang bisa? Ar-Rahman? Ya sudah ngaji Ar-Rahman. A'udhu billahi ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nyender nih. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lihat, udah dianggap apal, tutup. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maju lagi ayat berikutnya, maju lagi ayat berikutnya, maju lagi. Tiga minggu Ar-Rahman selesai. Tanpa sadar chat udah sebelah tuh. Kita lagi asik ngopainin Quran. Nggak sadar mertua ngomongnya sama bini. Mertua ngomongnya sama istri. Apa kata mertua? Mak habis dapat arisan, rapiin deh rumah lo. Subhanallah. Kita nggak ngeliat-liat tembok tuh. Kita ngeliatnya Quran aja. Aduh bener. Saya dinasehatin sama A. Mungkin A sendiri lupa. Kita harus mengalihkan perhatian. Kita harus kemudian memindahkan objek pandangan kita supaya kita tidak fokus terhadap masalah kita, tapi kepada hal-hal yang lain. Kalau kemudian kita bisa fokus kepada hal yang mulia, kita bakal ikut jadi mulia. Kalau kita fokus kepada hal yang positif, kita akan bisa jadi positif. Kemampuan kita memindahkan pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada Quran akan membuat kita ikut. Pada saat itu nggak sadar ada tukang di rumah, nggak sadar kemudian ada mertua datang jatuhin omongan seperti itu, nggak sadar tahu-tahu jadi subhanallah. Sadar dia berhasil tembok satu ini selesai. Dia keliling rumahnya. Saya make tuh ilmu yang satu ini untuk belanja tanah-tanah di kampung Ketapa. Untuk belanja tanah-tanah di tempat-tempat yang memakai itu. Saya minta izin sama yang nyawarin tanah. Bener nih boleh tanah ini dibeli. Boleh Ustadz. <clears throat> Berapa harganya? 700 Ustadz. Kalau 900 gimana? bener nih Ustadz tanah jadi 900. Benar, yang penting saya boleh masuk sekarang. Santri-santri saya boleh kemudian pindah sekarang. Ya nggak apa-apa. Kapan? Insya Allah mudah-mudahan. Tiga tahun cukup? Lamaan Pak Ustaz. Ya udah 1,2 gimana? Nambah lagi Pak Ustaz. Iya, tapi lima tahun. Eh, dengar 1,2 goyang dia. Ya udah yang penting ada 30 juta dulu dah Pak Ustaz. Ah, bayar 30 juta mah. Dang. Habis itu santri masuk. Dang. Begitu santri masuk di pada suruh ngaji situ. Pada sholat, pada ngaji, pada puasa. Pada... Nanti itu taneng doain. Alhamdulillah. Kadang-kadang kebayar, kadang tetap nggak kebayar. Iya, tapi kan udah usaha begitu ya. Begitu udah usaha, kita lapor sama yang punya tanah. Maaf nih, nggak jadi beli tanah. Kita nggak bisa nyelesaikan, Nggak apa-apa, pakai aja Pak Ustadz. Ah, selesai. Lah dia sayang, eh, santri udah banyak, masa ditarik mundur. Subhanallah bener. Coba, coba, coba jajah, coba jajah. Coba jajah, beli motor, coba jajah. Kalau kemarin kan kita bicara sedekah, sedekah, sedekah. Oke, banyak yang lain kok. Banyak yang lain. Kita beli motor pakai Quran. Pakai Quran. Insya Allah lima menit lagi selesai. Kita baca Quran. Doa deh. Baca Quran. Doa deh. Baca Quran. Doa deh. Habis ngajar Quran. Doa deh. Habis ngajar Quran. Doa deh. Habis dakwain Quran, doa deh. Habis dakwain Quran, doa deh. Habis bantuin yang ngajar, bantuin yang dakwah, doa. Doa aja. Petik aja petik. Pamangkana yarjuli ko Arabi, falyamal amalan salihan. Siapa yang pengen dapat pertolongan Allah Tuhannya, coba dia lakuin amal saleh. Di hari biasa aja kali 700 bos. Kali 700 sedangkan satu baris bisa 50 ayat. 50 ayat dikali 700 berapa ribu tuh? Berapa ribu? Paling sedikit 35 ribu kebaikan. Ente tahu 35 ribu kebaikan apa itu? Nyebrangin nenek-nenek tuh dari sudut yang satu ke sudut yang satu tuh baru satu kebaikan. Kita nyebrangin nenek-nenek nih. Kita seberangin tuh baru satu. Terus kita minta maaf sama dia. Maaf nek, saya seberangin lagi ya. Dia dapat dua gitu. Quran baru sebaris aja udah 35 ribu. Senyum. Satu kebaikan. Ente senyum sama 10 orang, itu senyum 10 kebaikan. Tapi nggak ada bandingannya juga tuh dengan Quran. Sekali set 35 ribu Allah. Apalagi kalau dia santri penghafal Quran. Sekali baris 20 kali pengulangan, 40 kali pengulangan, 60 kali pengulangan. Allah Akbar. Begitu dicairin, ditimbang. Allah bilang apa? Duniaku tidak akan cukup membayar dia. Sisanya aku bayar nanti ketika ketemu denganku. Allah Akbar. Makanya kemudian disampaikan kepada ahlul Quran. Siapa yang kemudian dia menghafal Quran? Siapa yang di dunianya membaca Quran? Baca aja, baca. Pokoknya berhentinya kamu tuh di mana kamu berhenti itu bacaan gitu aja udah. ikrawar warqa udah. Naik, baca naik nanti berhentinya kamu kata Allah begitu. Fa inna manzilataka nanti tempat kamu itu fi akhir ayatin takrauha nanti di ayat yang kamu berhenti. Begitu kamu berhenti, Allah akan nanya, udah nih, selesai, selesai. Ada manzilatuk. Ini tempatmu. Allah Akbar. Alhamdulillah, sekarang SMK DT udah ngalang-ngalain dari Quran. Qurannya udah luar biasa karena bergabung sama kedisiplinan. Itu yang sampai sekarang kami masih terus harus belajar. Makanya ketika ngelihat gambar-gambar AA di Amerika kemarin, saya komen tuh Wah, ama emang demen ya begitu, pakai sepatu bot, mana. Untung bukan saya yang mukul beduk tadi. Bayangin coba lo amles, saya kena pantat kita, gimana ceritanya. ah tuh bener, itu bener dari itu. Subhanallah. Jangan coba-coba di rumah ya. Tadi luar biasa, ada yang lihat nggak tadi? Nggak lihat ya? Tadi ada yang mukul beduk, ah dari situ. Pakai panah, nah, itu kesukaannya beliau. Atau ada yang mau coba? Ente yang mukul, ah, mulai lagi mana? Ini yang lagi saya belajar tentang kedisiplinan. Insya Allah, makanya saya bilang, insya Allah mudah-mudahan akan ada Universitas Darut Tauhid. Mumpung menteri-menterinya teman AA, insya Allah mudah-mudahan kita juga dukung. Insya Allah lahirlah, nggak susah kok. Nggak susah insya Allah. Saya udah punya alhamdulillah, udah punya alhamdulillah. Universitas Yusuf Mansur, alhamdulillah udah ada. Masih alamat web sih, Mayan lah. nama dulu. Iya nama dulu. Darul Quran, stemik antar bangsa mau dinaikin deng jadi udeki yang bisa Darul Quran. Alhamdulillah proses saja. Teman-teman taruh mimpinya, jeder, kawal sama Quran, insya Allah sebisanya. Nanti insya Allah pasti akan lewat itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana আমিন আমিন منهم ما جهلنا وارزقنا آمين mudah-mudahan nanti Darut Tauhid juga memiliki lembaga riset. Ini impian saya belum kecampean, A. Jadi kita punya lembaga riset, ya Pak Bambang, kita punya lembaga riset. Assalamualaikum Pak Bambang, apa kabar? Bambang Uban. Ah, lama nggak ketemu, Alhamdulillah. Ini rolan lama, mudah-mudahan AA di nanti di ulang tahun Darut Tauhid ke-17 Nanti ada lembaga riset. Karena kita berhenti dibaca Quran. Kemarin kita padu mulut soal langgam. Sementara orang lain udah ngupas isinya. Kenapa tidak Darut Tauhid menjadi motor. Anak-anak muda yang pintar-pintar dibiayai oleh kaum muslimin muslimat di Indonesia. Ah, ada di depan, saya ada di samping insya Allah. Mudah-mudahan kita dorong. Kayak sekarang ya, orang sudah berhasil menghibernet, menghibernasi, menidurkan beruang, menidurkan kemudian cacing. Target utamanya nanti menidurkan manusia. Hibernet itu ashabul kahfi pak. Dan mereka memakai alat ukurnya ashabul kahfi 309 tahun. Salah tamiatin sinina wasdadu tis'a. Jadi mereka yakin sekali patokan orang bisa di bisa ditidurkan tanpa ada proses penuaan, itu 309 tahun. Gunanya buat apa? Nanti buat perjalanan luar angkasa. Perjalanan luar angkasa. Sehingga begitu dia balik, dia belum bertambah tua. Begitu dia berjalan dan pulang, dia tidak bertambah tua. Perbedaan satu galaksi ke galaksi yang lain 70 years, 70 tahun. Jadi satu hari dia melintas satu galaksi, pulang yang di sini umurnya misalkan sama-sama di umur 30, yang di sini udah 102 atau 100 tahun, eh yang balik itu belum bertambah karena perbedaan umur, perbedaan galaksi. Nah, bagaimana untuk mencapai galaksi yang berbeda? Wong satu planet aja jauhnya udah nggak ketulungan. Mereka menghibernet. Allah Akbar. Ini kan luar biasa gitu. Ashabul Kahfi. Maryam sekarang sudah tidak lagi menjadi perempuan satu-satunya tidak lagi jadi perempuan satu-satunya. Kenapa? Karena teknologi kemudian bayi tabung tanpa disentuh, tanpa menikah sudah jadi Maryam-Maryam baru. Quran bicaranya Quran. Bagaimana kemudian Nabi Allah Zakaria ketika masuk Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء bighairi hisab. Bikin kita lembaga riset. Kalau perlu yang terkemuka, kelasnya kelas Eropa, Amerika, insya Allah. Kata, kata Kiai Baharun tadi, kalau kita bersatu kita bisa. Nabi Zakaria masuk nih. Ini saya nambahin lagi ya. Tidak lima menit. Saya Tambahin minta izin. Insya Allah kita selesai jam satu lah nanti. <laughs> ah minta izin saya tambahin dikit ya. Masuk nih Nabi Allah Zakaria ke mihrabnya Maryam. Nabi Zakaria bingung. Nih kok ada makanan? Dari mana? Saya punya keyakinan ah. Kan terminologi mukjizat kayak maaf ya. Terminologi mukjizat kan hanya berlaku untuk para nabi. Saya minta dicariin satu buah nama yang lepas. Intinya begini, kalau sudah tertulis di Quran, maktub fil Quran. Insya Allah wakil someday. Kalau sudah termaktub di Quran, someday somehow happening terjadi. Nah, yang udah dicontohkan sama Quran adalah Maryam tiba-tiba ada makanan di situ. Ini teknologi teleportasi yang luar biasa, Pak. Beberapa tahun yang lalu kita susah membayangkan ini bakal ada. Tahun 94 saya jual Win M pak. Jual Win M, Win Pack kok Win M, Win Pack namanya. Win M buat musik tuh. Win Pack. Siapa yang lahir sejaman nama saya? 75, 76, 77. Tahun 94 kita ada uh, apa namanya uh, card yang sekaligus berfungsi sebagai facsimile. Dan waktu itu di Tenggarai era facsimile sudah bakal habis. Belum nih, email belum kayak sekarang ditancepin itu kartu ceder Windows kita udah bisa menerima facsimil dari mulai monokrom sampai kemudian color bertahun-tahun kemudian nggak perlu kartu lagi karena sudah built in di mainboard belakangan sudah bukan di mainboard lagi tapi di software sekarang udah bukan software lagi tapi sound cloud, video cloud email cloud wah beberapa tahun yang lalu Mungkin belas satu dasawarsa atau satu dekade yang lalu, kalau orang pengen butuh langit-langit mulut di Jerman, maka dia perlu pesan dulu dari Jerman, lalu Jerman mengapalkan kemari. Sekarang nggak perlu, ada printer empat dimensi. Tinggal di print dengan kontur, tekstur yang sama dengan yang dipesan, printnya di Jakarta. Memotong, membebas kemudian pengiriman. Ketika Nabi Allah Zakaria melihat, ini makanan dari mana Maryam? Maryam jawab, ini dari Allah. Nabi Zakaria, lihat ini tempatnya. Nggak ada orang masuk. Dari mana masuknya? Allah sudah tunjukin, tinggal manusia kemudian melalui ini. Nah, lembaga riset itu ngulik-ngulik tuh ayat-ayat yang begini. Jangan sampai kemudian orang lain terus. Watini wa zaitun. Atin azaitun. Atin satu, azaitun enam. Di Quran. Itu alhamdulillah sudah membuat satu profesor di Jepang masuk Islam. Kan tapi enak. Kalau kemudian hasilnya itu keluar dari lembaga riset kita. Keren lho Pak. Besok nih nanti kalau kita mau mesen apa namanya soto rawon, apa Ya, rawon lah misalkan dari rawon nguling atau apa, itu tinggal dipindahin doang, dipindahin, teng gitu. Semenit kemudian muncul di kita. Nanti jangan ketawa ada yang sedang melakukan riset itu. Dan yang kita bikin senang udah dicontohin gitu. Udah dicontohin. Bisa saja. Kenapa enggak? Wong ilmu. Ya masyarul jin wal ins ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard Tanfudu. la tanfuduna illa bisultan. Nah sultannya itu kalau bisa jangan orang lain kan gitu. Sultannya adalah kita. Insya Allah menandai nanti milad DT yang ke-17 tahun yang akan datang kita akan meresmikan lembaga riset mudah-mudahan Quran dan hadis bagaimana hadis bercerita tentang A, dan D kejar anak-anak muda Indonesia kejar dipimpin oleh Darut Tauhid insya Allah kita doa mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang utopia bukan sekedar mimpi tapi insya Allah bisa terlaksana Al-Fatihah Alhamdulillah Rahman Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين والحمد لله رب العالمين والسلام ورحمة الله وبركاته Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah. Usia berapa? 40. Saya 53. Dulu saya waktu umur 40 jauh di bawah kepandaian berdesan beliau sampaikan. Saya dengar, saya simak, Masya Allah. Mudah-mudahan usia 53 nanti masih hidup dan ya. dan dan jauh lebih manfaat lagi. Amin. Hadirin bersama kita hadir malaikat walaupun kita tidak bisa melihatnya. Ada yang khusus datang mencari majlis seperti ini dan berdoa kepada Allah. Juga hadir yang maha melihat, yang maha menyimak. Wa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada dan dia maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa idha sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Hadirin penghujung dari pertemuan kita, kita memohon kepada yang mengumpulkan kita. Yang mendengar, menyimak, memperhatikan kita setiap saat. Yang hanya kebaikan dan kebaikan yang diberikannya kepada kita. Semoga doa kita ini diijabah. Kita bisa berkumpul di sini syariatnya diawali dengan perjuangan dan pengorbanan orang tua kita. Mari sejenak kita tafakuri dan kita doakan ibu, bapak, Sembilan bulan dulu kita di rahim ibu. Ibu ceria, ayah ceria. Walaupun berat, berbaring sulit, berjalan kadang sakit, tetap senyum. Siang malam dibelai perutnya, bahagia kehadiran kita. Menjelang lahir ke dunia, bagai sudut antara hidup dan mati. Bersimbah darah, berkuah keringat, air mata. Mempertaruhkan nyawa agar kita lahir selamat. Tetapi ketika melihat kita lahir sehat, hilang semua derita, berganti bahagia tiada tara. Ibu memeluk kita mendekat erat diciumi keningkit tidak terasa semua deritanya ayah pun begitu membanting tulang semakin keras agar kita jadi bayi yang sehat ingat waktu kita bayi dulu siang malam dijaga tidak rela satu pun nyamuk menggigit kita tidak pernah jijik walaupun sedang nikmat makan membersihkan kotoran kita tidak ada keluhan kalau kita sakit semua dilakukan bahkan mau menukar nyawanya agar kita panjang umur semakin lama kita semakin besar berhutang ke sana sini agar kita bisa sekolah, agar punya sepatu, punya tas, agar tidak dihina oleh yang lain, agar kita lebih pandai. Tidak apa-apa, orang tua kita tidak ganti pakaian baru asal kita punya. Semakin besar ternyata semakin banyak luka yang ada pintu kita banting mata kita sering sinis kata-kata kita sering menyayat kita bohongi kita berdaya kita lebih setia kepada kawan daripada ibu bapak Bila saat perpisahan tiba, bila ibu bapak sudah dipanggil, bila sudah terbujur kaku, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, guraunya, doanya. Bila sudah dibungkus kain kafan, tidak lagi bisa memijat kakinya atau membawakan oleh-oleh kesukaannya yang tidak seberapa. Bila sudah keluar dari rumah diusung, bila sudah dimasukkan ke liang lahat, bila tanah sudah menimbunnya, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba. Kamarnya sudah kosong, yang ada adalah penyesalan, penyesalan. Mengapa kita menyia-nyiakan? Mengapa pintu surga yang terbuka tidak pernah kita lihat, tidak kita tatap? Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sikara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Doa yang maha menatap ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua kami Ampuni ya Allah Berikan kesempatan kami menebus kesalahan ini Wahai Allah yang maha baik Ampuni dan sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada di tubuh kami. Berkahi sisa usianya ya Allah. Jadikan orang yang dekat dengan Karuniakan akhir hayat husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Lindungi di yaumal hisab. Lindungi dari fitnah jahanam ya Allah. Jadikan keduanya ahli sorgamu Jadikan ahli sorgamu ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa bika min su'il khatimah ya Allah ampuni guru-guru kami sayangi ya Allah hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah sehingga kami mengenalmu mengenal jalanmu muliakan para ulama yang terus membimbing kami Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Muliakan dunia wal akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya hayu ya Qayyum. Taqabal minna ya Karim. Innaka antas sami'un alim. Wahai yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa, ya Allah. Kabulkan siapapun yang munajat Wahai Allah yang maha baik Amin Hadirin jangan ragu Doalah masing-masing Amin Amin. Hadirin doalah Tidak ada yang luput Allah pasti mendengarkan Doalah hadirin Siapa tahu di antara kita ada kekasih-kekasih Allah Yang doanya membuat diijabah doa kita Amin ya Allah Amin ya Allah. Allah maha dekat hadirin. Allah maha mendengar. Allah janjinya pasti ditepati. Allah maha baik. Maha baik. Tidak pernah sekejap pun mengecewakan. Amin ya Allah. Ya Allah. Sempurnakan balasan bagi hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami ya karim Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami Berkahilah sisa umur kami ya karim Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu Tutup setiap jalan ya Allah selain hanya jalanmu Robohkan setiap sandaran kami selain hanya bersandar padamu Ya Allah penuhi hati ini hanya dengan ingat padamu Ya Rob izinkanlah kami merasakan nikmatnya hidup mencintaimu dan golongkan kami menjadi hamba-hamba yang kau pilih bisa merasakan hari-hari penuh kerinduan padamu. Ya Allah, kumpulkan di dunia ini kami penuh dengan pertolonganmu. Dan izinkan pulang kami husnul khotimah. Izinkan kelak kami berjumpa denganmu ya Allah. Izinkan kami kelak bisa menatapmu ya Allah. Menatap Rasulmu, menatap para kekasihmu. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Engkaulah semua pemberi karunia ini hanya Engkau. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim subhanaka amma ala Hadirin, terima kasih. Pak Yai, Matur Zuhun, Ustaz Sing Istiqomah, juga semua panitia dan jamaah, terutama para sesepuh kami. Kita ucapkan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah padaku. Allah akan mengingat. Itulah yang harus nantiasa kita lakukan. Terima kasih hadirin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.